Juara sekali pagi ini. Izinkan saya menyampaikan tiga kata. Jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu diciptakan bukan dicari. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. sering seringlah berkumpul seperti ini saat ini pun kita bahagia. Saya dulu punya cita-cita jadi dokter spesialis, tapi hari ini jam ini kandas cita-cita itu. Kenapa? Ternyata bahagia sederhana. Aku ketemu kamu aja bahagia. Maka tagline-nya tagline-nya sederhana aja buat status kita di sosmed kita pagi ini. Jangan lupa bahagia. Sok bikin status dulu, sok. Dan kita mah sakit badan kalau nggak bikin status teh dari rumah ke sini aja bikin status OTW 20 nggak apa-apa cuman apa-apaan itu masih status keduniaan yang bahaya status ibadah selalu diupdate sudah wudhu jam segini langsung pakai GoPro pakai tongsis langsung bikin status tag di foto OTW duha beri duha mantu OTW tahajud yang paling update lagi sekarang jangan ping aku karena aku di rokaat kedua berarti tiap ganti rokaat tiap ganti status temennya gatel tuh tangannya mana ke sholat saya percaya orang kersola dia foto orang ke ke 103,9 hit radio di Mutiara Paginya Ustadz Evi. Semua hit ada di sini. Makanya dengerin tuh kalau udah sholat subuh jangan tidur lagi dengerin Mutiara Pagi. Dan insya Allah jam 10 sekarang di Net TV tentang anak adalah titipan temanya jam 10 sampai setengah 11 lumayan lah melengkapi. Dan punten ya kaget dari depan anu di payungan deh kalau saya tablik akbar buka salah alamat panitia teh nu di payungan teh supir lain ustad karena ustadnya memakai kupluk bayar we asal lain ustad koplok ya kenapa saya di TV One karena TV One memang beda jadi nyarinya ustad yang beda-beda tapi kadang sakit hati sih kalau sebelum ceramah seperti ini resmi saya kan juga jalan-jalan dulu di belakang backstage gitu jalan-jalan dulu bagaimana orang yang nggak tahu tanya itu tukang kabel lu lembangan lain disangka tukang kabel sakitnya tuh di sini tapi di strong be all slack jadilah diri sendiri karena dalam Islam ada ungkapan dari Umar bin Khattab undur makola wala tandur mangkola jangan lihat siapa yang bicara lihatlah apa substansi yang dibicarakan kita terjebak formal dan saya mah mau bikin padepokan kangjeng Epi ya. ya aliran kupluknya yang mencoba di padepokan itu untuk menggandakan perasaan Allah terjebak kita gagal total udah terjebak karena terjebak formal tidak substansial untuk kepentingan konteks. Maka saya mencoba melawan arus. Kenapa melawan arus, Ustadz? Karena ternyata bintang terbit di tengah kegelapan. Layang-layang terbang melawan arus angin. Kenapa donat bolong tengahnya? Karena hidup nggak ada yang sempurna, yang sempurna itu hati aku buat kalian. posisi yang positif maka my hijrah my adventure Dirmankan mantan maafkan aku yang dulu kalau dulu aku bejat sekarang aku taubat kalau dulu aku judi sekarang aku ngaji kalau dulu aku preman pasar sepi yang suka meminta tip tapi sekarang aku ada di alat tip yang kutemui dan aku niat dan aku punya tekad ku beri dia coklat. Sekarang tidak, aku sudah hijrah. Siapapun perempuan yang kutemui asal jangan lebih dari empat, ku beri dia seperangkat alat sholat. lihat wajah saya, wajah mana nih? Salah, saya orang Jawa. Jawaban dari masa depan kalian. Maka panggil aku mas, masa depanku. Ya. Kenapa Ustaz Epi jidatnya lega? Karena kalau Ustaz itu rata-rata berpikirnya futuristik. Akhirat, Allah, wajah Allah. Beda dengan ahli sejarah punten. Letaknya di belakang. Karena berpikirnya masa lalu mantap. Kan Tadi nah hutang. Maka dir mantan maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu. Ya. Sakit hati berhijrah orang sunnah bilang lapar masuk sok jadi cukur saja. Saya bertahun-tahun menjalani hijrah luar biasa. Pertama ke masjid memenuhi panggilan Allah. Ternyata panggilan Allah itu tiga, satu musim adan, dua musim haji dan umroh, tiga musim kematian. Saya lelah hati. Reki hirup teh, tentunya ayat terenyuh ingin ke masjid pakai gamis, pakai kopiah haji gimana orang yang sirik dan dengki mana berapa naik mau pakai baju pemajikan <laughs> sakitnya tuh di sini tapi biarkan saja karena Nabi Yusuf pun orang terganteng di dunia yang pernah ada Nabi Yusuf alaihissalam orang terganteng di dunia yang pernah ada itu lihat ujian kehidupannya padahal manusia terganteng yang pernah ada di dunia versi on the spot 50 kegantengan 50% kegantengan laki-laki yang pernah ada di dunia itu di Yusuf 25% di Muhammad Rasulullah Nabi kita 15% di Ustadz Epi barudak 20 setting ewang setting ewang tapi lihat ujiannya harus dikunclungin ke sumur apa itu dikunclungin dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri Ismail harus terbaring untuk disembelih oleh ayahnya sendiri Ibrahim bapaknya Ismail harus dibakar di api yang berkobar dalam tekanan namruz. Ayub salam, buduk seumur umur tanpa BPJS dan baru diomongin mana tukang kabel mana udah lutik pakai baju pemajikan sholat gue yang dekok tarang gitu biarkan semua akan cie-cie pada waktunya sekarang aja kayak ya pagi di radio siang di net TV subuh di cie-cie kan akhirnya mantan pengen kembali pikirin masa lalu menyapa kita lihat spion sewaktu-waktu aja sapa aja lagi piye kabare enak zamanku tuh kamu kemana aja aku setia kamu pergi aku setia kamu selingkuh gimana ada cinta seperti ini sekarang aku sudah sukses kamu memaksaku untuk aku kembali padamu hmm, istihoro lagi deh kalau berani nyatakan kepada mantan kita masa lalu kita Kini kau datang dengan penuh sesal Kelihatan penyesalannya Karena tidak membarengi kita dalam perjuangan hijrah kita Mencoba untuk meruntuhkan hatiku Dipetot baju teh Aku tak Berulang rasa itu Bila ku ingat kau pernah mengkhianatiku Nangis tuh kelihatan masa lalu kita deh. Air matamu tak cukup bagiku untuk melupakan semua yang terjadi kenapa A ah, terlalu sakit luka di hatiku aku tak bisa mengulang rasa itu hijrah never look back setiap orang suci punya masa lalu orang berdosa seperti kita punya masa depan jangan ganggu hijrahku nikahi aku atau tinggalkan bukan satu tambah satu bukan dua satu aku satu kamu kita kita tidak sama di kartu tanda penduduk tapi kita kan bisa membingkai kesamaan di kartu tanda di kartu keluarga kartu keluarga SMA 20 maksudnya lain kau wae ya saya luar biasa kebawa antusias pagi ini kenapa terbawa semangat dengan optimisnya kalian. Saya bisa kalau pagi ngaji di bowling school yang santrinya nggak banyak sebanyak SMA kita ini limaan santri nanti itu pun nggak hadir sebagian tapi nggak boleh apatis dengan sedikit nggak boleh pesimis dengan sedikit nggak boleh apatis dengan sedikit nggak boleh euforia dengan banyak karena semua jebakan yang kalau lihat keikhlasan masuk ke kelas asik Pak Epi bentar nah mana yang lainnya KFC biar objektif absen saja rindu mana rindu rindu lagi ngaji pak oh ya benci benci soalnya rindu pak antara rindu dan benci oke ada ya rindu benci kasih kasih izin pak sayang apa ah, cinta cinta pulang pak saya tanya kenapa cinta pulang karena cinta tidak bisa hadir tanpa kasih dan sayang biar generasi kita terang beneran bright kemana tuh bright jangan terjebak sepatu emas Fir'aun karena sepatu itu ada di neraka lihat senar terumpah bila walau sederhana tapi senar itu ada di surga maka hijonte hijau on teenager berhijrahlah ketika muda ke masjidlah sebelum dikemesjidkan Sholatlah ketika adan berkumandang sebelum kita disolatkan dan solat tanpa kumandang adan. Berwudulah sebelum diwudukkan. Sholatlah di belakang imam sebelum kita solat dan disolatkan di depan imam. Maka the real man go to masjid. Lelaki sejati itu yang pergi ke masjid. Teteh nanti nyari jodoh ya. Nyari jodohnya teteh yang suka ke masjid. Karena kalau Allahnya cowok kita nggak ninggalin Allahnya, nggak ninggalin sholatnya, kita juga nggak bakalan tinggalin sama cowok seperti itu. Tapi kalau cowok kita udah ninggalin sholat, udah ninggalin Allah, walaupun ganteng seganteng apapun, ganteng KW itu. Ya, kita pun akan ditinggalkan. Kenapa? Allah aja ditinggalin, apalagi kita. Ya, lalu cari bersandar ke tiang atau ke tembok masjid. Ini bahaya cowok kalau kajian dan jumatannya bersandar ke tiang atau ke tembok masjid. Bayangkan secara psikologi, berarti dia cowok tulang lunak. cowok presto. lonceng dengan lonceng barusan saya dipohodei ya cari cowok yang kajian dan jumatannya tidak bersendor ke tiang atau ke tembok masjid kenapa ustadz patokannya begitu karena secara syariah begitu kalau cowok kajian atau jumatannya sudah bersandar ke tiang dan ke tembok masjid Berarti cowok itu sudah tidak mampu menopang tulang punggungnya sendiri, apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Benar sholatnya, benar seluruh urusannya. Maka the real man go to masjid, hey. Merasa laki-laki ke masjid.